Yang khulasah dari apa yang telah kita bacakan tersebut. Bahwa tidak akan sempurna keimanan seseorang kepada Allah. Kecuali apabila terpenuhi empat perkara di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala wal iman biwujudi beriman tentang wujudnya Allah beriman tentang rububiyatullah beriman tentang uluhiyatullah beriman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kemudian keimanan yang kedua, qala al-musannif rahimahullah wa malaikatih. Dan engkau beriman pada para malaikat pada malaikatnya. Al-malaikatu alamun ghaibiyun makhluqun. Malaikah itu jamak dari malak. Malak dari al-uluka yang berarti ar-risalah al-khassah risalah yang khusus. Maka malaika jama' yang artinya adalah ar-rusul. Para rasul. Dan mereka berada di alam yang sifatnya gaib. Ayyaghibu anna. Di alam gaib yang terhalangi oleh manusia. Makhlukun mereka juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abiduna lillahi taala. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء dan mereka tidak memiliki kekhususan-kekhususan baik dari sisi rububiyah maupun dari sisi uluhiyah sedikit pun mereka tidak punya hak. Tidak punya urusan dalam hal mencipta. di dalam hal mengatur, di dalam hal menguasai. Itu hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam perkara uluhiyah. Mereka tidak punya hak sedikit pun untuk diserahkan kepadanya salah satu dari jenis peribadahan. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya. Wa manahahum al-inqiyadat tamma li amrihi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keutamaan yaitu sifat ketundukan yang sempurna terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk secara sempurna. Wal quwwata ala tanfidhi dan mempunyai kemampuan, kekuatan, power untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzul quwwatil amin. Mereka itulah yang memiliki kekuatan dan terpercaya penuh amanah. Maka dari sini menjelaskan pada kita perbedaan ciptaan jin dengan para malaikat dan membantah orang menyatakan bahwa iblis itu tergolong dari jenis malaikat Maka ini membantah mereka. Sebab dari sisi penciptaan saja sudah beda karena malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Sedangkan iblis dia telah menyatakan, khalaqtani min narin. Engkau menciptakan aku dari nar. Ya. Dari api. Mereka memiliki beberapa syubuhat di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kan mengatakan pada para malaikat, sujudlah kalian pada Adam, maka mereka pun sujud kecuali siapa? Iblis. Maka berdasarkan ayat yang global ini, ayat yang disebutkan secara mujmal bahwa iblis minal malaika. Ya. Padahal tidak sama sekali. Adapun illa al-istithna di dalam ayat ini adalah istithna mungkotek. Nah, dan ini ma'ruf dan kita telah mengetahui hal tersebut dalam ilmu nahwu. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa taala وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ Dan yang di sisi Allah adalah makhluk-makhluk yang mereka tidaklah sombong Tidaklah congkak dari beribadah kepada Allah dan mereka tidak lelah. La yastahsirun ay la ya'yun. Mereka tidak lelah. Ya. Tidak ada sakitnya. Capek beribadah enggak. Mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. <clears throat> Mereka senantiasa bertasbih siang dan malam tanpa ada rasa capek, bosan. Terus menerus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ahlul jannah pun nanti di saat mereka masuk ke dalam surga mereka senantiasa terus menerus bertasbih kepada Allah dan tasbih itu bukan karena beban, tapi merupakan suatu kenikmatan bagi mereka. Sebagaimana berdetaknya jantung, sebagaimana berjalannya nafas, maka demikian pula tasbih mengalir dari lisan-lisan mereka. Wahum adadun kathirun la yuhsihim illallahu ta'ala. Dan mereka itu jumlahnya banyak, para malaikat ini. Tidak ada yang bisa mencatatnya, menghitungnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qad thabata fi sahihain min hadis Anas dan telah sahih di dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an fi qissatil Mi'raj dalam kisah Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع له البيت المعمور bahwa Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam diangkat baginya al baitul ma'mur diperlihatkan oleh Rasulullah al baitul ma'mur fis sama yang ada di langit Naam. Al-Baitul Ma'mur ini kedudukannya di langit seperti Ka'bah yang ada di dunia. Sebab digunakan juga untuk tawaf. Digunakan pula untuk ibadah. Dan yang menggunakannya adalah para malaikat. Ya. Ada riwayat yang mengatakan kalau kemudian ya eh, Ka'bah tersebut yang ada di muka bumi itu ditarik garis lurus sampai ke atas ke langit, niscaya akan sampai ke Al-Baitul Ma'mur. Akan tetapi ini butuh kesahihan dari sanad tersebut. Allahu alam bisawab. Apakah riwayat itu sahih? Butuh dicek kembali. Yang jelas Al-Baitul Ma'mum pun digunakan untuk tawaf oleh para malaikat, digunakan untuk ibadah, salat. Fisama di langit yusalli fihi kulla yaumin yang salat di dalam al-baitul ma'mur itu setiap hari sab'una alfa malakin 70 ribu malaikat setiap hari. Ya, itu setiap hari. Mereka sholat di situ, mereka tawaf di situ, ibadah. 70 ribu malaikat. Idharaju di saat mereka telah keluar dari al-baitul ma'mur itu lam ya'udu ilaihi akhirama alaihim maka tidak ada lagi yang kembali kepadanya yang paling terakhir dari apa yang ada pada mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi kalau mereka sudah keluar tidak akan kembali lagi. Lah, keesokan harinya yang datang malaikat 70 ribu lain lagi. Setelah mereka beribadah keluar, besoknya datang lagi 70 ribu malaikat yang lain lagi. Berapa jumlah malaikat? Kalau setiap hari demikian, subhanallah, subhanallah. Demikian banyaknya. Nah, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kisah Isra dan Mi'raj yang cukup panjang. Wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada para malaika itu mengandung empat perkara. Al awalu yang pertama al imanu biwujudihim. Beriman tentang adanya para malaikat. Ya. Sebab ada yang menyatakan itu hanya sekedar apa istilahnya kawan khayalan begitu. Ya. Itu hanya khayalan belaka atau itu merupakan perumpamaan dari sesuatu tidak berbentuk jasmani. Nah, sama sekali tidak. Dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah mendustakan perkataan mereka bahwa para malaika itu punya jasad. Nah, para malaika adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menciptakan jin, sebagaimana Allah menciptakan manusia. Maka kita wajib untuk mengimani bahwa mereka betul-betul ada. asan yang kedua al-imanu biman alim nasmahu minhum bismihi. Kita beriman dengan siapa yang kami ketahui namanya dari mereka dengan nama yang sebenarnya. Kajibril. Seperti Jibril. Hmm, yang dikenal malaikat tersebut mada ya ikhwan nah yang bertugas untuk membawa wahyu risalah yang kita ketahui yang mana lagi? Nama yang mana lagi? Hah? Malik. Naam. Siapa lagi? Ridwan. Dalil. Kalau yang Malik dalam ayat ya Malik liyaqdi alaina rabbuk Ridwan hati dalil. Dan punya dalil. Mana lagi ya kawan? Israfil. Yang lain? Ah? Mikail. Yang lain? Siapa namanya? Siapa namanya malakul maut? Hah? Namanya malakul maut. Siapa? Siapa itu? Izrail. Malakul maut. Penamaan yang tidak sahih. Datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mungkin dari penaman Al-Israiliyat, riwayat-riwayat Israiliyat. Nah, ya, yang jelas kalau dia sabit dengan sanat yang sahih, penamaannya, maka kita imani itu. Nah, waman lam na'lam ismahu dan siapa yang kita tidak mengetahui namanya nu'minu bihim ijmalan. Kita imani mereka secara global. Seluruh malaikat kita imani. Asalis yang ketiga al-imanu bima alimna min sifatihim. Beriman dengan apa yang telah kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Kasifat Jibril, seperti sifatnya Jibril faqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril di atas sifat aslinya allati khuliqa alaiha yang dia diciptakan di atasnya walahu situ mi'ati janah dalam keadaan Jibril ini memiliki 600 sayap qad saddal ufuk yang telah menutupi ufuk, menutupi langit. 600 sayap. Ya. Bayangkan bagaimana tidak ngeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketakutan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Naam. Hmm? Nah, ini bentuk asli. Kalau di sana ada riwayat yang lain yang menjelaskan tentang pala malaikat yang lain yang disebutkan dengan sanat yang sahih, kita imani. Kalau yang hanya datang penjelasannya kepada kita hanya tentang sifat aslinya malaikat Jibril, ya kita imani bahwa malaikat Jibril demikian. Malaikat yang lain, Allah alam belum tentu. Nah, beginilah cara kita beriman pada yang gaib. Yang jelas kita harus meyakini apa yang datang dengan dalil yang jelas, sanad yang sahih. Nah, itu cara kita beriman. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada takminat dalam permasalahan ini. Tidak ada duga-dugaan. Ya. Nah, tidak ada apa? Hipotesa. Hmm. Menduga-duga. tidak ada. Sebab dalam masalah aliman bil ghaib nu'minu bihi ijmalan wa tafsilan. Wa qad yatahawwalul malak. Terkadang malaikat itu berubah. Menjelma. Bi amrillahi ta'ala ila hayati rajul. Berdasarkan kehendak Allah. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berubah menjadi bentuk seorang laki-laki. Kama hasolah li Jibril sebagaimana yang telah dialami atau sebagaimana yang telah eh, dilakukan oleh Jibril hina arsalahu ta'ala ila Maryam ketika Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada Maryam fatamatsalalaha basyaran sawiyya lalu Jibril menjelma menjadi seorang manusia yang sempurna menjadi manusia yang sempurna. Basyaran sawiya, ay kamilan. Manusia yang sempurna. Kalau setengah-tengah ya takut nanti orang. Hmm? Setengahnya manusia, setengahnya hmm, model binatang misalnya. Monster. Ya takut nanti. Nah, tapi datang dengan manusia utuh, sempurna. Seperti seorang manusia. Nah, gagah lagi datang pada Maryam mengabarkan ya wa id qalatil malaikatu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam wa hina jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi ashabihi dan ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, ja'ahu bi rajulin syadidi syadidi Di mana Jibril datang dengan sifat seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. di sawadi syari, sangat hitam rambutnya la yura alaihi atharus safar, tidak nampak atasnya bekas perjalanan. Hmm? Wala ya'rifuhu ahadun minas sahabat dan tidak dikenal seorang pun dari kalangan para sahabat. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka duduklah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi maka beliau menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi wa wada'a kaffaihi ala fakhidai dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Islam wal iman wal ihsan was sa'ah wa amaratiha dan tanda-tandanya. Fa'ajabahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawabnya, fantalaqa lalu berangkatlah Jibril, thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Inilah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan pada kalian agama kalian. Rauhu Muslim. Nah, akan disebutkan nanti secara lengkap hadis ini. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم demikian pula para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka kepada Ibrahim Lalu kemudian Ibrahim menjamunya. Dan Ibrahim alaihissalam orang yang pertama yang memuliakan tamu, menjamu para tamu. Nah. Walutun kanu fi surati rijal. Demikian pula ketika dikirim kepada Lut. Mereka dalam bentuk laki-laki. Mereka datang kepada Lut mengabarkan akan datangnya adab Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka datang dengan bentuk laki-laki, yang tertarik siapa? Kaumnya. Ya. Karena kaumnya Nabi Lut. Ya. Mereka ashabul liwat. Naam. Senengnya sama laki-laki. Tidak seneng sama perempuan. Berubah fitrah mereka. Walhasil yang menjadi syahid di sini adalah terjadi perubahan dan kita imani bahwa para malaikah pun berubah-ubah. Naam. Kisah apa lagi ya, kwan? di zamannya Nabi Musa alaihissalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa malakul maut ya terkadang apabila hendak mencabut nyawa seseorang maka dia datang dalam bentuk sebagai seorang manusia untuk mencabut nyawa seseorang. termasuk ketika dia datang kepada Musa alaihissalam terjadi perkelahian antara malakul maut dengan Musa kalah malakul mautnya. Dicungkil matanya, ditempeleng mukanya. Nah, Kenapa? Karena masuk ke rumah Nabi Musa tanpa izin. Nah, menyebabkan Musa marah. Tempeleng, cungkil matanya. Lari Nabi uh, malakul mautnya. Nah, kita imani apa saja yang dikhobarkan dengan sanat yang sahih Jin berubah enggak? Berubah. Para jin bisa enggak berubah jadi manusia? Nah, هات يا إسماعيل ها لا تعرفون ها يمكن دليل كيف يمكن ها saya ingat dalam perang, kisah perang Badar. Hmm. Iblis menjelma jadi apa, ikhwan? Suraka. Nah, Pisah. Terjadi perubahan. Dan ini adalah perkara yang dirasakan. enam Dan disaksikan. ar yang keempat Al-imanu bima alimna min a'malihim. Kalau manusia jadi jin bisa ya, akhi? Hah? Hah? Apa istilahnya? Hah? Apa kalau? Hah? Apa? Bukan, bukan kesurupan. Kalau di Sulawesi namanya Barakang. Popo. Nah, ha? Wallahu alam. Apa itu hanya sekedar cerita? Nah, manusia jadi-jadian. Hmm. Allahu alam. Ar-rabi'u yang keempat al-imanu bima alimna min a'malihim beriman dengan apa yang kita ketahui dari amalan-amalan mereka. Allati yakumuna biha bi amrillahi ta'ala yang mereka menegakkannya berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Katasbihihi seperti bertasbihnya mereka. Wa ta'abudilahu laylan wa nahara dan beribadahnya mereka kepada Allah di malam hari dan di siang hari biduni malalin wala futur tanpa rasa capek dan bosan terus menerus mereka itu bertasbih hmm. mereka tidak ada putus-putusnya yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun tidak bosan, tidak capek di saat bertasbih. Nah, kita imani apa saja dari mereka dengan amalan-amalan mereka. Jibril ketika diwakilkan untuk membawa risalah, membawa wahyu yang menghidupkan hati-hati manusia. Israfil yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala yang akan menghidupkan manusia dari setelah matinya mereka. Mikail yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan apa mengatur rezeki, tumbuh-tumbuhan yang akan menjadi keberlangsungan kehidupan manusia. Maka ketiga malaikat ini yang semuanya hubungannya dengan kehidupan, kehidupan hati, keberlangsungan hidup, kehidupan setelah mati. Dengan tiga malaikat inilah yang kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama mereka. Di saat membaca doa iftitah dalam apa di saat melaksanakan salatul lail Allahumma rabb Jibril وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم والله أعلم بالصواب إلى هنا يا إخوان تفضلوا حفظكم الله